Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif au ta'ala wa nafa'ana bi fi ulumi fid dharain amin. Bal mankur Syafi'i wa katsirin min ashab inna awwal sunan atasmiyah wa bi jazama an-nawawi bil majmu' wa ghairihi wa yanwi ma'aha inda ghusl yadain wa qala jam'ul mutaqaddimun anna awwala asiwak thumma ba'dahu atasmiyatu far'un tusanu atasmiyatu tu ditilawatil qur'an wala min asna surah fi salatin au kharijiha wa li ghuslin wa tayammumin wa dhabhin fa ghuslun lil kafain ma'an ila ku'ain ma'a tasmiyah al muqtarina bin niyah wa in tawaddu'a min nahwi ibrikin au alima dhahru in au alima dhahru ma lil ittiba fasiwakun ardun fil asnan zahiran wa batinan wa tulan fil lisan lil khabari sahih taula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in ay amrun ijabun wa yahsulu bi kulli khashanin bi kulli khashinin wala bi nahwi khirqatin aw asnan wal udu afdal min ghairihi wa aulahu dzurrihi tayyib wa afdalu al araq la bi usbu'ihi walau khashanatin khashinah walau khashinah khilafan lima akhtaru an-nawawi wa innama Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ta'alim ta'alim. والإفادة والاستفادة والنفع وانتفاع بجيسنا محمد صلى الله عليه وسلم والمنقول عن الشافعي ini masih uh, apa masih awal daripada sunnah sunnah sunnahul wudu sunnah sunnahnya wudu itu kemarin bahas basmalah cuman belum selesai wal manggul dan yang dinukil anis syafi'i daripada Imam Syafi'i wa kathirun minal ashab dan banyak daripada ashab yakni teman-temannya Imam Syafi'i anna awwala sunan at-tasmiyatu sesungguhnya pertama daripada sunnah-sunnahnya wudu yaitu membaca basmalah wabihi dan dengan kauni awwali sunan at-tasmiyah itu dengan adanya pertama daripada sunnah-sunnahnya wudhu itu basmalah Jazaman Nawawi memastikan Imam Nawawi fil Majmu' di kitabnya Majmu' wa ghairihi dan selain daripada kitab Majmu' daripada kitab-kitab Imam Nawawi. Fayanwi maka niat ma'aha bersama tasmiyah inda ghuslil yadain ketika membasuh kedua tangan. Jadi di sini diterangkan bahwa pertama daripada sunanul wudu yaitu membaca basmalah. Walaupun di situ ada beberapa pendapat, cuman pendapat daripada Imam Nawawi di semua kitabnya atau di kebanyakan daripada kitabnya mengatakan basmalah adalah pertama daripada sunnanul wudu, pertama daripada sunnah-sunnahnya wudhu. Terus gimana caranya? Caranya di situ dikatakan lisan kita membaca basmalah, hati kita niat Kemudian tangan kita membasuh kedua tangan, kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Jadi mulut membaca basmalah, hati niat, tangan pekerjaan fiilnya yaitu membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Timbul iskal, terus di mana lafadznya niat padahal talafut bin niyah adalah sunnah. Melafatkan niat itu adalah sunnah. Lu kapan melafatkan niatnya? Kalau memang lisan kita sibuk dengan baca basmalah ketika kita niat. Nah, di situ ada beberapa pendapat. Pendapat di Tuhfa dan di Syarif Irsyad mengatakan baca basmalahnya setelah Rasul kafen. Setelah membasuh kedua telapak tangan. Jadi ketika kita membasuh kedua telapak tangan kan hukumnya sunnah. Nah, kita membasuh kedua telapak tangan nanti ada di situ. Lisan kita membaca basmalah, hati kita niat. Setelah itu baru nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghar. Hukumnya apa? Sunnah baruk bitasmiyah. Ya. Jadi di situ baca basmalah dulu kemudian diteruskan dengan apa? Dengan membasuh uh, dengan talafut biniyah. Baik. Fayan wima ma'aha cuman untuk masalah niat sebetulnya nanti lebih dibahas lagi untuk pembahasan niat nanti ketika kita niat pertama kali untuk mengerjakan sunnah-sunnahnya wudhu itu disunnahkan kita untuk lebih ikhtiyat disunnahkan untuk oh sudah dibahas itu sudah dibahas ketika kita niat itu niatnya untuk ketika mengerjakan sunnah tadi niat sunan wudhu kan supaya tidak hilang daripada kesunahan wudhu daripada matmalot dan istinsyak karena gini, kalau kita nawaitul wudu'a ah, li raf'il hadasil asghar bersama membasuh kedua telapak tangan. Berarti kita sudah niat wudu. Ketika kita kumur, niat sunnah kan sebetulnya, cuman kita sudah niat wudu dan kita membasuh daripada sebagian anggota wajah. Berarti sudah dimulai dari yang wajib. Lah sunnahnya matmadha dan isinsak tidak dapat kita. Karena itu cara yang kemarin ketika membahas masalah niat dalam furudul wudhu kan kita sudah bahas bahwa ketika pertama kali kita mengerjakan sunnah-sunnahnya wudhu lebih ihtiyat, lebih hati-hati supaya kita mendapatkan sunnahnya kita niatkan sunnah dulu. Baru ketika membasuh wajah niat wajib. Ya apa caranya? Gini. Ketika kita membasuh kedua telapak tangan kita, Kemudian kita lisan kita baca basmalah dan hati kita niat sunanul wudu. Jangan niat wajibnya wudhu, Niat wajibnya wudhu nanti ketika basuh wajah. Jadi nawaitul eh, apa? Nawaitul eh, nawaitul wusla li sunanul wudu ya. Nawaitu sunanil wudu. Dia niat sunah-sunah wudu. Di hatinya niat, cuman niat sunahnya wudu, lisannya membaca basmalah, tangannya membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Itu sedih bahasa <clears throat> sudah dibahas ketika membahas niat itu ya. Walhasil di situ di sini pembahasannya kita memulai dengan basmalah. Cuman ada sekelompok ulama yang mengatakan pertama daripada sunnah wudhu itu bukan basmalah. Wagala jam'un mutagadimun dan berkata sekelompok ulama mutagadimun yang dahulu. Inna awalaha sesungguhnya awalaha pertama daripada sunanul wudhu awalaha aisyunan as-siwaku yaitu siwak. Ya, memakai siwak. Summa ba'dahu kemudian atas baru baca basmalah. Nah, di sini berarti mengatakan sekelompok ulama ini bukan pertama itu bismillah berarti bukan bacaan basmalah, cuman pertamanya berarti apa? Asiwak. Siwak ini sebetulnya antara Ibn Hajar dan Imam Romli ada perbedaan pendapat. Apakah siwak itu sunnah dahiliyah atau sunnah kharijiyah? Kalau pendapat Ibn Hajar, pakai siwak itu sunnah dahiliyah. Letaknya kapan? Pakai siwak. Kalau Ibn Hajar mengatakan mahaluhu indahu bainal matmallah wa ghasil kafain ketika berkumur dan membas, ketika mau berkumur setelah membasuh kedua telapak. Jadi tadi caranya kan tangan kita bekerja membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian lisan kita sibuk dengan baca basmalah, hati kita niat untuk niat sunahnya wudhu. Setelah itu baru siwakan. Setelah itu baru pakai siwak. Ini pendapat Ibn Hajar. Kalau Imam Romli tidak. Kalau Imam Romli Sur, apa siwak itu letaknya nanti pertama. Sebelum dia mulai tasmiyah, sebelum baca basmalah, pakai siwak dulu. Sebelum siwakan, disunahkan bismillah. Cuman bismillahnya itu bukan bismillah untuk sunanul wudhu di sini. Bismillahnya untuk memakai siwak. Karena baca basmalah itu disunahkan kulli amri dibalin. Setiap perkara yang disitu dianggap penting oleh syariat, bukan perkara yang haram, makruh, Nah, berarti di situ basmalah. Cuman itu basmalah untuk siwak. Jadi sebelum siwakan, kalau memang dikatakan siwak itu pertama daripada wudhu, berarti apa? Dia baca basmalah, kemudian siwakan, baru dia memulai seperti tadi. Membasuh kedua telapak tangan dengan lisannya sibuk dengan basmalah dan hatinya sibuk dengan niat. Itu adalah pendapat yang ada. Far'un Tusannu tasmiyatu litilawatil Qur'an. Disunahkan membaca basmalah litilawatil Qur'an untuk membaca Al-Qur'an. Disunahkan baca basmalah ketika untuk membaca Al-Qur'an. Apa harus apa khusus membaca Al-Qur'an? Enggak, banyak sebetulnya. Segala perkara kullu amrin dibalin di situ sunahkan baca basmalah. Lo apa amrin dibalin ai amrun sya'an? Ya, di situ perkara yang penting. Maksudnya apa? Laisa muharraman didatih wala makruhan didatih wala min safasifil umur. Bukan perkara eh, yaitu bukan perkara yang diharamkan dan bukan perkara yang dimakruhkan dan juga bukan perkara yang remeh. Nah, di situ sunnah baca basmalah. Nah, kita baca Al-Quran jelas itu perkara yang sunnah Disunahkan kita sebelum baca Al-Quran untuk mengucapkan basmalah Walau min asna'i suratin Walaupun di pertengahan surat Kita berhenti di tengah-tengah surat masalah Biasanya kalau kita bacakan per mugra atau perjus, Ketika berhenti di juz pertengahan surat Ketika mau membaca lagi disunahkan baca basmalah Walau min asna'i surah Walaupun pertengahan surat <clears throat> Fi sholatin baik di dalam solat Au atau di luar solat Walhasil kita membaca Al-Quran disunahkan memulai dengan basmalah. Kecuali surat satu surat, itu surat Baro'ah. Nah, surat Baro'ah tidak dianjurkan bahkan e, kalau memulai baca surat Baro'ah itu Indah Ibn Hajar hukumnya haram ya. Kalau Indah Imam Romli hukumnya makruh. Jadi ketika surat Baro'ah, Baro'atun minallah yang itu, itu tidak usah dimulai dengan basmalah. Ta'awud tidak apa-apa. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bara'atun minallah. Kalau memulai hukumnya haram Indah Ibn Hajar. Kalau Indah Imam Ramli, pendapat Imam Ramli mengatakan apa? Makruh. Kalau pertengahan surat. Kalau pertengahan surat baroah kan berhentinya juz kadang-kadang masih tengah surat baroah Ketika kita baca pertengahan surat baroah, baca basmalah hukumnya gimana? Pendapat Ibn Hajar makruh, pendapat Imam Ramli sunnah. Tidak apa-apa. Jadi pendapat Ibn Hajar memulai surat Baro'ah hukumnya haram, pertengahan surat hukumnya makruh. Pendapat Imam Romli memulai basmalah ketika baca surat Baro'ah hukumnya makruh, pertengahan hukum apa pertengahan hukumnya apa? sunnah. Walau min asna'i suratin fi salatin. Kenapa sih surat Baro'ah kok tidak dibaca dimulai dengan basmalah? Karena surat Baro'ah itu menerangkan ayat Yusuf, menerangkan ayat tentang peperangan. Nah, di situ tidak kurang cocok dengan bacaan basmalah yang menerangkan ayat rahmah. Karena itu tidak dimulai dengan basmalah. Wali guslin dan untuk mandi disunahkan sebelum mandi baca basmalah. Watayamumin dan untuk tayamum disunahkan baca basmalah. <clears throat> Wadabhin ketika menyembelih Ketika menyembelih juga disunahkan memulai dengan bacaan basmalah. Bahkan ada yang mewajibkan. Bahkan sebagian mazhab mewajibkan apa sebelum menyembelih dengan membaca basmalah. Loh, tadi ayat saf tidak diperbolehkan baca basmalah. Kenapa? Karena itu bukan ayat rahmah. Lah kalau dabah ini kan adab ini menyembelih. Loh kok dimulai dengan basmalah? Di situ ada iskal fa in qulta innal basmalah musyamilun ala rahmah wa dzabah laisa min athariha. Ya apa ini? Nah, dijawab di situ bi annahu rahmah bin nisbalil hayawan. Kita menyembelih kambing, kita menyembelih sapi, itu rahmat sebagai sebagai rahmat untuk dia. Daripada meninggal dengan cara yang lainnya lebih baik dengan cara disembelih. Li'anna mautahu la budda minhu karena meninggalnya itu harus dengan cara menyembelih itu lebih baik bagi dia, bagi hewan tadi. Bahkan pernah ana yang dengar Habib Salim katanya mengatakan ketika di madras juga seperti ini, dia mengatakan bahkan ana men, mengetahui di sebagian perkataan ulama mengatakan bahwa ketika kambing atau sapi atau onta disembelih, dia itu merasakan kelezatan, merasakan enak seperti merasakan enaknya saat malam pertama Jadi ketika disembelih itu nikmat. Lu kok jerat-jerit? Ya jerat-jerit enak itu. <laughs> itu katanya Salim ya. Sebagian kitab katanya gitu. Taib. Kemudian faghsulul kafain. Kemudian kesunahan selanjutnya setelah tasmiyah yaitu ghusul kafain membasuh kedua telapak tangan ma'an bersamaan ilal ku'ain sampai pergelangan kedua pergelangan tangan. Ma'at tasmiyati al Mukhtarina bin niyah. Seperti tadi, dibarengi dengan apa? Baca basmalah lisannya dan hatinya al Mukhtarina bin niyah dibarengi dengan niat. Nah, seperti tadi itu. Jadi ketika membasuh kedua telapak tangan, mulutnya sibuk dengan baca basmalah, hatinya sibuk dengan niat niat sunnah tadi. Wa in tawadda'a min nahwi ibrik, walaupun dia wudhu dari semisal ibrik, ceret atau keran. Karena di situ sebetulnya pembahasannya gini, kita bangun tidur dimakruhkan kalau kita ragu tangan kita suci atau tidak, dimakruhkan untuk memasukkan tangan kita ke air yang kurang dari dua gula. Permasalahannya dari situ. Kita makruh memasukkan tangan kita apa yang kurang dari dua gula ke bak mandi yang mana dia kurang dari dua gula. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui suci dari berat tangan yang tangan kita. Maka di situ ada hadis mengatakan Idastaighadha ahadukum min naumihi. Jika kamu jika bangun tidur salah satu di antara kamu min naumihi daripada tidurnya, fala yaghmis yadahu. Jangan menenggelamkan, jangan menyelamkan tangannya, jangan mencelupkan tangannya fil ina di tempat-tempat hatta yaghsilaha salasan sehingga membasuhnya tiga kali. Kenapa? Fa innahu la yadri karena sungguhnya dia tidak mengetahui aina batat yaduh di mana menginap tangannya. Ketika tidur kan tidak tahu tangan ini bergerak kemana-mana. Mungkin bergerak ke tempat yang najis. <clears throat> Karena itu kalau kita tidak yakin makruh masukkannya ke, ke dalam air yang kurang dari dua gula. Nah, kalau yakin tangan kita najis haram. Kenapa? Membuat air itu najis nantinya. Kalau yakin sucinya tidak apa-apa. Tidak makruh hukumnya. Kalau yakin suci, sucinya saat ini dicancang tangannya waktu tidur misalnya. <clears throat> nah di sini disunahkan kita membasuh kedua telapak tangan walaupun kita yakin sucinya tangan kita. Walaupun kita membasuhnya bukan di air yang kurang dari dua kula. Kenapa? Lil ittiba. Di situ wa in tawaddaa min nahwi ibrikin. Walaupun dia wudu dari semisal ibrik ceret au rahuma walaupun kita mengetahui suci kedua telapak tangan kita. Kenapa? Lil ittiba karena mengikuti Nabi. Baik. Fasiwakun kemudian sunnah selanjutnya daripada sunanul wudu yaitu pakai siwak. Apa itu siwak? Dalkul asnan wa ma hawalaiha binahwi udin wa nahwi ya binahwi udin yaitu menggosok gigi-gigi wamahawaleha dan sekitarnya dengan kayu ut atau semisalnya. Itu dikatakan pakai siwak. Ya, pakai siwak dengan siwak yang kayu itu kayu ut, ya kayu ut ini namanya kayu ut atau semisalnya dengan kain masalah, dengan tisu. Yang penting nanti dibahas di situ yang penting yuzil golah yang bisa membersihkan kotoran di situ. Fasiwakun Eh, itu pakai siwak. Selanjutnya yaitu apa? Pakai siwak arlon melebar. Pakai siwaknya caranya sunnahnya apa? Melebar. Fil asnan di gigi-gigi. Zahiran baik yang zahir wa batinan dan yang baltin yang bagian dalam. nanti pakai siwaknya melebar gini. Dari kanan ke kiri. Bukan memanjang. Kalau memanjang hukumnya makruh malahan. Kenapa? Li'annahu yudmil lisah karena bisa membuat gusi berdarah. Karena itu sunnahnya melebar, baik yang dohir, yang tampak atau yang batin di belakangnya. Itu disunnah disiwaki. Watulan fil lisan. Kalau untuk memakai siwak di lisan, lidah disunahkan tulan, memanjang. Itu sunnahnya untuk lisan. Kenapa sih kok disunahkan lil khabari sahih? Karena hadis yang sahih laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan terhadap umatku la amartuhum niscaya aku akan merentahkan mereka bisiwak untuk memakai siwak inda kulli wudu ketika setiap kali wudu. Ai amru ijabin yaitu apa? perkara yang wajib. Di situ di situ dikatakan amru ijabin maksudnya apa? Oh berarti wajib? Bukan. Laula an asyuga am ala ummati la amartuhum. Ai amartuhum sini amru ijab. Cuman sudah ada laula berarti tidak jadi wujubnya. Sebetulnya wajib cuman kalau memang tidak memberatkan karena memberatkan karena tahu Nabi Muhammad bakal memberatkan umatnya karena itu tidak diwajibkan. Saking pentingnya kewajiban itu. Kemudian di situ untuk masalah siwak sebelum kita membahas lebih jauh masalah siwak di situ hukum-hukum pakai siwak itu ada bukan kita sembarangan pakai siwak itu hukumnya sunnah karena di situ kadang-kadang hukumnya wajib bahkan wajib kalau memang tidak bisa dihilangkan najis kecuali dengan siwak misalnya maka hukumnya wajib pakai siwak atau kadang-kadang haram pakai siwak kapan haram kalau memakai siwak orang lain Siwaki orang lain dipakai dengan tanpa seizin dia dan tidak mengetahui dia ridho atau tidak menggosok. Ya. Siwak ini bukan harus kayu siwak ini ya. Sikat gigi ini wong digawe. Niat siwakan. Hukumnya apa? Haram. Haram dia. Kalau memang tidak mengetahui ridhonya dan dia tidak mengetahui tidak memberi izin terhadap dia. Dan kadang-kadang hukumnya makruh. Kapan? Bagi orang puasa. Dimakruhkan ba'da zawal. Ala khilaf ya. Walaupun situ ada beda pendapat ulama, cuman yang utamat situ apa? Setelah zawal hukumnya apa? Makruh pakai siwak karena menghilangkan bau mulut orang berpuasa. Dan juga dimakruhkan e, pakai siwak dengan cara apa? Dengan cara memanjang tadi bukan melebar. Dia memakainya siwak dengan cara memanjang, hukumnya walaupun pakai siwak makruh jadinya. Kenapa? Bukan seperti yang dituntunkan, bukan seperti yang dikasih tahu yaitu ardhon tadi. Dan hukumnya sunnah, ini aslinya hukumnya sunnah. Ala kulli hal yaitu segala keadaan yang mana di situ dianggap penting oleh syariat di situ sunnahkan. Apa ada mubah? Tidak ada mubah. Karena biasanya kalau ada hukum sunnah tidak ada mubah. Tidak ada perkara yang mubah. Memang tidak semuanya. Kemudian di situ Sebelum kita membahas lebih jauh masalah siwak, di situ disebutkan faedah-faedah daripada makik siwak. Faedah-faedah makik siwak itu ulama sampai menulis mengumpulkan 70 lebih daripada faedah pakai siwak. Ya, 70 lebih daripada uh, apa ini uh, faedah daripada pakai siwak. Di sini sebutkan sebagian yaitu yang pertama apa? Yudhirul fam Jelas. Membersihkan mulut. Yang kedua wayurdir rabb, membuat ridha Tuhan. Wayubayyidul asnan, membuat gigi kita jadi putih. Wayutayyibun naghah, bisa membuat wangi bau mulut. Wisawid dhahr, bisa menegakkan punggung, eh, sing bungkuk-bungkuk, ya itu bisa pakai siwak bisa tegak. Ya, ya wisawid dhahr bisa menegakkan punggung. Wa yusuddilisah bisa menguatkan gusi. Menguatkan gusi. Wa bisa memperlambat uban. Ya, kalau tumbuh uban, ya, rambut putih di ram, ya, rambut putih yang ada di kepala itu uban namanya. Itu bisa me, memperlambat tumbuhnya uban pakai siwak. Usafil Yusufil khilqa. Yusufil khilga. Halak. Kha bil kha. Yusufil khilga. Membuat bagus, ya, wajah. Ya. Jadi kalau pakai siwak sing tidak ganteng iso ganteng ya. Bersihkan kulit ya. Baik. Wa fatana fatanah, bisa membuat cerdas. Wa ajar manikal nikal pahala. Wa yusahin ya, mempermudah naza Ketika dicabutnya roh akan mudah keluarnya roh. Karena kalau sulit ya seperti orang kafir itu ketika dicabut rohnya itu ceritakan orang kafir itu kalau dicabut sama Israel dicabut dimasukkan lagi dicabut dimasukkan lagi ya adab sebelum keluarnya roh itu. Nah, ini kita kalau sering pakai siwak mudah keluarnya uh, ruh. Wa syahada indal maut mengingatkan syahadah mengucapkan kalimat la ilaha illallah indal maut ketika dia meninggal. Wa idamatu kalau selalu pakai siwak turisus sa'ah wal ghina wa tuyassirur rizq. Nah, ini biasa langsung tunggu siwak ya. Yaitu kalau seandainya selalu pakai siwak itu akan membuat kelapangan dan kekayaan. Wa tuyassirur rizq dan memudahkan rezeki. Wa tutayyibul fam atau tibul fam membuat wangi mulut. Watu sakinus sudah bisa membuat reda pusing. Sering sakit kepala pakai siwak. Watu jami' ma fir ra's minal adha wal balgham dan menghilangkan semua daripada yang ada di kepala, daripada gangguan dan balgam dahak atau riak. Watu gawil asnan menguatkan gigi watajlul basar membuat terang mata watazidu fil hasanat menambah dalam kebaikan tafrahul malaika membuat senang malaikat safihuhu dan bersalaman itu malaikat kepada orang yang pakai sering pakai siwak linuri wajhi karena cahaya wajahnya watusayyi'u idza kharaja lis-shalah dan membarengi itu malaikat idza kharaja sholat terhadap orang yang tadi sering pakai siwak ketika keluar ke sholat. Jadi dikawal sama malaikat. Wa yu'til kitab bil yamin dan akan diberi kitab kitab daripada yang dia terima nanti laporan itu dengan tangan kanannya. Jadi tanda daripada orang yang baik. Wa hibul judam bisa menghilangkan judam kusta ya menghilangkan kusta Watunamil mal wal aulad bisa membuat banyak memperbanyak harta dan anak. Watu anisul insan fi gabrih dan akan membuat membaringi manusia ketika di kuburannya. Wa ya'tihi malakul maut alaihi salam inda gabdi ruhi fi suratin hasana dan akan datang terhadap orang yang selalu pakai siwak siapa? Malakul maut, malaikat malaikat maut yaitu Israel Inda gobdi ketika mencabut rohnya fi suratin hasanah di dalam rupa yang bagus. Ini adalah faedah-faedah sebagian daripada faedah-faedah pakai siwak. Oh, berarti ini keuntungan murah ya siwak ya. Murah siwak di an banyak kok. Ya. <laughs> Ada pertanyaan? Uh, untuk untuk sebentar, untuk pakai siwak kalau seandainya pakai siwak kayu ut ini seperti ini, di situ ada caranya, cara megang pakai kayu siwak. Jari kelingking di bawah, ibu jari juga di bawah, tiga jari selain daripada ibu jari dan jari kelingking di atasnya. Jadi gini. Cara memegang siwak. Cara memegang siwak, jadi jari kelingking di bawah siwak, Adapun jari manis, jari tengah dan jari telunjuk di atasnya, kalau eh, apa ibu jarinya di bawah siwak cuman di kepalanya, kepala siwak. Nah, ini. Ini cara pakai siwak. Eh, terus ada doa-doanya di situ. Ada doanya juga ketika membaca eh, ketika pakai siwak Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Terus di situ dimakruhkan pakai siwak lebih daripada satu jengkal kedawan. Lebih dari satu jengkal hukumnya makruh. Bahkan dikatakan di situ kalau lebih dari satu jengkal setan akan naik di atas yang lebih. Jadi kalau lebihnya ya satu jengkal. HP dimatikan, tidak usah diteruskan. Kalau lebih dari satu jengkal dikatakan situ, ya setan akan menaiki lebihnya. Kalau kita terlalu panjang, bedawan satu jengkal. Baik. Tadi dijelaskan bahwa cara untuk bersiwak adalah melebar. Ini saya pernah kalau nggak salah itu gitu seminar bahwa sikatan pakai sikat itu itu anjuran dokter itu dengan Nah. Hmm. Nah. Terus pertanyaan kedua, apakah untuk memudahkan keluarannya roh itu apa ketika nazak? Silakan. Terima kasih. Ya, apa? Ketika memudah, tadi terangkan eh, pernah memudahkan keluarnya roh itu apa ketika nazak itu boleh dipakai siwak? Ya. Gitu. Di situ <clears throat> yang pertama kan tadi dikatakan sunnahnya melebar ya. Loh kok dokter-dokter sekarang uh, ada yang malah dokter yang apa menganjurkan untuk memanjang. Ya pak? Ya itu kan dokter ya kita uh, karena alasannya gini loh, kalau memanjang itu bisa membuat gusi berdarah. Nah, itu membuat gusi berdarah. Cuman yang disunahkan sama Nabi, Nabi ketika pakai siwak melebar. Yang mele, apa ini? Yang memanjang itu cuman filisan ketika di lidah. Jadi sunnahnya yang aturan Nabi, terserah dia dokter, mengikuti aturan Nabi. Dokter itu bukan berarti manjang ya. Buat let, membuat huruf delapan. Delapan. Jadi membuat huruf delapan. Kalau dokter tadi itu. Ya itu medisnya aja itu. Cuma sekarang Nabi Muhammad itu Tobi Budul Abdan wal Gulub ya. Nah, Tobi Budul Abdan wal Gulub. Belum ada dokter menganjurkan untuk menggosok gigi. Nabi Muhammad sudah menganjurkan kok lebih dahulu Nabi. Ya. Di situ terus disebutkan tadi termasuk faedahnya yaitu apa? Mempermudah nazak. Maksudnya di situ memang disunahkan kita ketika ada orang ihtilor, ketika sudah hampir meninggal disunah untuk disunahkan untuk menyiwakinya. Nabi sendiri ketika sebelum meninggal ihtilor Nabi disiwaki. Sama Sayyidina Aisyah kalau salah. Ya, Nabi <clears throat> waktu itu Siti Aisyah seperti mengetahui apa yang diingin Nabi untuk melihat siwak daripada eh, siapa saudaranya Siti Aisyah waktu itu yang hadir Abdurrahman kalau tidak salah ya, eh, Abdurrahman bin Abu Bakar maka Nabi Siti Aisyah menawarkan apakah siwak ya Rasulullah Nabi menganggukkan kepala kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disiwaki saat itu تفضل Tadi dijelaskan membaca tasmiyah di tilawatil Quran itu sunnah. Bagaimana kalau eh, biasanya orang khutbah itu dalam membaca ayat tidak ada yang baca eh, tasmiyah. Itu bagaimana sebenarnya hukumnya di dalam membaca tasmiyah baca ayat di dalam khutbah, ketika khutbah? Itu tetap ya, tetap ya, disunahkan. Tetap disunahkan baca basmalah. Cuman ada لازم بالفقه كتبته هنا Nah, kalau kita waktu itu pernah mendengar ya kita tulis juga dari guru kita itu kalau di pertengahan surat amal salaf ya amal dari para salaf kita ya, salaf alawiyun itu kalau di pertengahan surat memang tidak membaca basmalah cukup dengan membaca ta'awud amal salaf cuman yang tuntunan yang tadi memang disunahkan walau fi asna'i surah walaupun pertengahan surat Walaupun pertengahan surat tetap disunahkan baca basmalah. Terserah ya situ. Mau baca basmalah ya sunnah oleh fukaha. Kalau amal salaf seperti itu tadi. Bahkan. Fadal. Ada. Mau tanya masalah siwak tadi itu seandainya ada orang bersiwak cara memegangnya atau cara menjalankannya itu kok nggak pas dengan caranya? Apa siwakanya itu sia-sia apa tetap dapat pahala? Oh ya. yeah. Tadi di situ di lafat fatul muin kan tidak setelah fasiwakun ardon kan gitu ya. Itu sebetulnya al aula ayatia bil wau. Seharusnya ditambahi wau. Fasiwakun wa ardon. Kenapa? Karena wa ardon itu sunnah mustagilah. Sunnah sendiri. Pakai siwak itu hukumnya sunnah. Dengan cara apapun. Ya lupa tadi itu. Kemudian melebar itu sunnah yang lain. Kalau tidak pakai cara melebar, makruh karena tidak melebar. Cuman pakai siwaknya tetap dapat sunnahnya. Karena sunnah mustaqilah. Ya lupa tadi. Habib Abdullah, Habib Abdullah Syami Al-Attas itu ya, pernah kita waktu ada di majelisnya itu ada orang ceramah pakai kalau Allah taala a'udzubillahi syaitan rajim tegur. Bilang Kapan Allah menyatakan a'udzubillahi syaitan rajim? Kalau ada laisa minal Quran. Kalau nanti menyatakan kepada Allah taala jangan a'udzubillahi syaitan rajim langsung ayatnya. Langsung bismillahirrahmanirrahim tidak apa-apa. Tapi a'udzubillahi syaitan rajim jangan kan kalau Allah taala itu ada ada iham gitu seakan-akan a'udzubillahi syaitan rajim itu daripada firman Allah taala gitu. Pernah pernah apa? Pernah negor waktu itu kita hadir ada majelisnya. pakai pakai pakai mic banyak yang tidak paham. Misalnya yang disiwak itu hanya satu gigi akan tetap mendapatkan pahala itu. <laughs> Iya dapat ya cuma tidak tidak sempurna ya. Enggak, artinya tinggal satu gigi gitu. Oh tinggal. dapat oh. Dapat sunnah. Asal sunnah. Kalaupun tidak ada giginya, tetap disunahkan. Kalaupun tidak ada giginya sama sekali, tetap disunahkan. Jadi apa lidahnya? Kecuali kalau tidak ada mulut. <laughs> Tadi dikatakan memakai siwak hukumnya wajib jika menghilangkan najis itu perlu dengan adanya siwak. Bagaimana contohnya siwak itu bisa menghilangkan najis? Ya kalau seandainya e, seperti darah ketika gusi berdarah, terus darahnya ceket, tidak ya, bisa dihilangkan siwak itu harus siwak kayu ini ya. Pokok pakai diniatkan siwak itu malah hukumnya malah hukumnya membersihkan dengan siwak itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa tidak bisa dihilangkan dengan tangan tidak bisa, dengan air tok nggak cukup. Dengan air tidak cukup ya berarti harus dihilangkan dengan sesuatu yang seperti siwak, kayu siwak ini. Ya berarti hukumnya wajib kan tidak bisa dihilangkan dengan itu. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, pakai siwak itu apa yang di atas saja, gigi atas atau juga di bawah? Karena dua-duanya juga ada najisnya. Uh, kedua, jika tadi banyak faedah-faedah masalah siwak, lalu kita pakai siwak, ternyata faedah tersebut tak timbul. Ini apa salah kita atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. ya. kalau apa tadi? Uh, Apa tadi yang pertama? Semua ya disunahkan ya gini loh. Tadi kan dikatakan siwak itu apa sih? Dalam segi syariat itu siwak itu apa? Menggosok gigi-gigi asnan. Berarti semuanya. Wa ma dan yang di sekitarnya. Bukan gigi saja, sak gusi-gusinya. Kalaupun situ ada najisnya, ya berarti dihilangkan semuanya, kemudian dikumuri, baru siwakan lagi. Ya, untuk sunnahnya. Kan itu kan menghilangkan najis pertama. Dikumuri sudah hilang, pakai siwak lagi untuk sunnahnya. Ya. Kemudian kalau faedah-faedah tadi itu tidak tampak, ya insya Allah terus pakai idamah aja, terus insya Allah akan tampak. Kalau uh, apa ini, dia akan selalu memakainya Insya Allah faedah itu akan nampak. Ya, faedah itu kalau untuk siwak ini ada zahir dan ada batin ya. Kalau zahir gigi ya bersih. Lah kalau memang misalnya, lah kok enggak bersih giginya? Misalnya ya memang warnanya aslinya begitu mungkin itu. Ya, kalau faedah batinnya ya tadi itu. Bisa eh, membuat dia tadi itu gampang dalam sakaratil maut bisa mengucapkan la ilaha illallah dalam akhirat umurnya. Nah, mungkin enggak ganteng-ganteng. Enggak kelihatan ganteng gitu mungkin. Ya asli elek berarti. Iya. <laughs> e, ada sedikit tambahan tadi hadis tentang Eh, idza sayyada ahadukum min manamihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsila thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu jika bangun seorang dari tidurnya jangan langsung kedua tangannya dimasukkan ke dalam air kecuali setelah dicuci tiga kali karena dia tidak mengetahui di mana dalam keadaan tidur tangannya dari itu mungkin megang najis atau apa. Ada satu orang seakan-akan menghina hadis ini. Sabdanya Nabi dibuat mainan, dibuat guyonan gitu Anak ya. Ana adri aina batatiri. Aku tahu waktu tidur di mana tanganku posisinya saya tahu. Bangun tidur, tangannya masuk ke duburnya. Kualat Rasulullah itu ya. Masuk ke dalam duburnya tidak bisa keluar. Tiga hari mati. Alhamdulillah min Karena itu kalau dengar hadis atau ajaran Islam hargai jangan dihina itu akan yerji aleh akan bahaya kepada dirinya nantinya cukup ada yang pertanyaan ada teman ada faedah. Hmm. Ada tambahan kemarin masalah basmalah. Masalah bismillahirrahmanirrahim sebelum wudhu kan disunahkan al-ityan bil basmalah, mendatangkan basmalah. Eh, basmalah paling sedikitnya kan bismillah. Paling sempurnanya akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Cuman di situ ada faedah mengatakan kalau kita membaca basmalah cuman dengan yang paling sedikit yaitu bismillah itu berarti faedahnya Allah akan mensucikan anggota wuduknya saja. Allah akan mensucikan anggota wuduknya saja. Ketika dia itian mendatangkan basmalah dengan yang paling sempurna, Bismillahirrahmanirrahim, itu katanya Allah akan mensucikan semua anggota badannya, bukan khusus anggota wuduknya. Karena itu kalau baca basmalah sing sempurna, faedahnya lebih. Disebutkan di kitab Ghayatul Muna